Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbak Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbak Abdul Qadir tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. <laughs> Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Ya. <laughs> yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi jadi biasa saja menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul. Saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin. Itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin ila badahu sarun min. Nah ini karena materinya sanat, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanat itu ditulis tapi tidak diimani jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawan. Karena kalau sampean iman itu bahaya karena nanti tidak hadith tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli kiroah misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian apa saya Yusuf Adim Yati, terus saya Said Antar misalnya sampai saya Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanat khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kefiatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanat itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau tidak berarti sanat kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu vokal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jamun anjamin kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, Sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanat tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Sauri kalau dimintain sanat santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanat. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanat. <laughs> saya itu punya sanat ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan kalau gitu. Kalau tahu-tahu minta sanat kan gerai gayaan toh. Terus dicetak di figura. <laughs> Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib itu itu aneh saya ulang lagi ya jadi kita harus ngadepi satu hukum hukumnya Allah kalau sanadul Quran itu harus mutawatir malah mutawatirnya riwayat itu jamin an jamin sing la yumkinu hukum alal gati sehingga kita nyaman misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asing setelah Asim paling banter kita menyebut hanya dua Yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab Itu ada yang nulis Hubab Tapi yang benar Oh enggak. Yang benar itu bacanya Habib Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robiah Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua Yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit. Hanya empat. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansorion yang notabene hanya mengenal surat-surat nopo Madaniyah sementara ayat Makiyah atau surat Makiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Kaab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena hulun semua, semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodiruat atau zikru ahadin min ahadiruat adalah implementasi dari riwayat jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. itu makanya saya tidak mau. Saya tuh suka ngaji, ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak ada mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus sekarang yang peminatnya tidak banyak kata <laughs> saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. <laughs> jadi jadi ini Nanti dicek saja, nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepul sama sepulnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu Ben Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus, ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Ya, yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. <laughs> karena berarti berani tidak sopan gitu. tapi bisa saja menang saya karena legowo oh, tadi pamit saya Gus Saro kok boleh boleh jadi dia lebih keren karena nggak sopan saya keren karena jembar hati Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Samit karuan pernah balik ya nggak nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan baliknya saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawir ini yang mau dimaui apa? Apa apa lanyah Qurannya? Apa tadi dakwah dakwah tadi tafakur Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi doktor enak, wah harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis semangku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Gak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sebut. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Hanya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya bujut-bujut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan, itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam biadem, malah selesai. <laughs> Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat kobil atau lewat habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat kobil, gue saya habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongan nih. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat habil. Gitu, gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al miro fil Quran kufrun ya, atau al jidal fil Quran kufrun. Ya, ada dua riwayat. E, memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. Dua menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syabul Qadir Ajilani, fasalab tuhala. Kalau orang wali gak layak, tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir, fama qawma bihi ghairuk la tukim bihi nafsa. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu mikir, enggak oh, ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, enggak oh, melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. <laughs> Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mula zamatul fakar Bahwa kita selalu butuh Allah. Baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawir ini menjadi korban analisa-analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73 itu ada riwayat mengatakan 72 masalah yang satu benar tapi ada riwayat kebalikannya 72 itu benar yang satu salah itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, <laughs> ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis tata tatarraqahul istimal, sakoto anhul istidlal ya kalau istimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak ndak etis ya karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Semit juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah ketika ditanya siapa itu Azana Dikoh, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah kalau kamu mau neliti secara serius, lafat-lafat seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau nabik daruhu Khomsina apa alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu seribu tahun, yang satu hanya lima puluh li, apa khomsina alfasana 50 apa ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khomsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu wah itu hari yang digendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu karena dulu orang itu nggak perlu istighol bimala yaknihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, banyak siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diri dari Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya. Karena dianggap gak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa itu tidak penting jawab Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah taala. Sehingga ketika orang dulu cuek, cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu apa ya? konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin pasif. Ini tidak pasif, ini tarkumah layak nih. <laughs> Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu gak sambung. <laughs> Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. <laughs> Makanya saya mohon ini ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya apa Gus Dar tidak tahu saya. Jadi, Ya saya teruskan ya tentang sanat ya karena ini yang ditulis e, di materi ini sanat. Saya mohon sekali sanat itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dari jam'i. Karena sekali kamu punya sanat ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafat sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya, Jadi harus ditambahi minhum di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Bay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas latahzan iskola li sahibihi La tahzan inna waha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita buminallahi sabaqa lamasakum fima madabuna terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman sekarang cara disiplin ilmu harusnya ya. kita talaki talaki dari lafdi atau talak riwayah fi hadis ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar karena ya ibn nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin itu asbab nuzulnya Umar Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim itu jelas nazalat fi Ali Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanatnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya kata Aisyah nggak merakalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdul bin Mas'ud itu masyur. Nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasa apa? Utsmani dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih dirahimnya orang kafir kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior, junior sekali bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir saya ini saya disusitatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru enam. Disaingi orang yang Islam kemarin katanya. nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi kita harusnya kita mikir kenapa sanat Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriin. Mestinya kan nggak menangi periode ah, surat-surat apa? Makia. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Usman, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawan terbukukan itu itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu ilmu ilmu riwayat karena Quran harus riwayat itu jamin anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang nggak ahli ilmu. Orang nggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin tegirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementara ilah darujatid tawatur. Pernah ada seorang khotib Masyur itu cerita itu. Saya punya kitab uh, yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yumin wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati wala ajabatkum dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yuminu masih baca bifat hita karena depannya bifat hita Belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nikah sira kabeh karena ini mutaati yang dilamafulin fulin wahin. Kue ojo nikah sira lanang karena ingkah ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkih la tangkiha la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nekahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Gak usah dilarang yang mau minat tuh siapa. Karena maknanya jadi wala tangkihu kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kata gitu. Mbok usah dilarang ya kita tidak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari jari semua alim. Ibu khotib sing goblok. Asline ayate ra ngono. <laughs> ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali khitabun lil aulia bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil aulia wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal aulia para wali-wali banatiku ming anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyriki nak ing lanangan musyrik berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan para pas kiai ini ngantuk, wala tangkihu lolos terus dapat sanat, wala tangkihu. Oh, saya pas tetor yang nggak ditegur, nggak ditegur itu kemungkinan kan dua kiainya dapat pati dengar, <laughs> paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm, itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian uh, eh, mawati uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi Itu betul wala tangkihul lan ojo nikah siro kabeh lanang Islam, ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit wala tungkihu lan ojo nikah no kabeh porowali wali aibanatikum maf'ul beh awal dibuang eng anak wedok sirokabe ojo bo nikah no al musyrikin. Tapi sekali dibaca walan tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi. Wahai para lelaki mukmin, jangan nekahi lelaki musyrik. Makanya si bedu ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim, kemudian kualitasnya seperti itu. uang wong alimi, yo ya. khotib sing goblok ora orang ngono. <laughs> Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makrotnya, entah halafatnya atau harokatnya. Ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya dau, punya ad kusalim karena Dhaku Salim tidak didominasi para mukre atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz Dhaq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato. Khotbah. Fawarob bisama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi itu hanya langit dan bumi bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahakun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib. Pak khotib, Mang dalladhi akhdobal jalil hatta al yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balako sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti kemis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawohi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh kholiyat dini tidak usah taukid tapi kalau mulai mutarodit agak ragu dikasih taukid kalau banget nggak percaya nih dikasih sum sumpah itu mesti terusannya duko itu koidah tuh nggak bisa nggak karena al yamin atau al qasam itu ya dulu alal khotob Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Mang dalladzi akhdhabal jalila hatta al jawil yam?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini zaukul Arabi, zaukul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzon wa zaukon wa balaghotan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafek, ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98 persen ya. Saya hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98 persen. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buitmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kue rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, mau bapak ya rapal. Putu lu ya gampang meneh. Mung bapak mbah ya ora. Maka tak anak wong alim rapal Quran atau orang alim, uh, kriminal pertama yang menjadi sunatan mutaba. <laughs> Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok bahmu, Lah bapak gimana bapak? <laughs> kan pusing. <laughs> Jadi sebetulnya Zuriya ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. makanya saya itu Tak kenangan bener bapak saya. Bapak saya tuh ya kerap sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau PD nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafe itu ada Imam Nafe itu periode tabiin Kila eh, tabi tabiin karena Imam Nafe itu paling senior. Nafe itu punya guru namanya Ja'far al qore Setelah itu sudah sahabat. Makanya eh, Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai kurok sabah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabius apa Dia adalah orang yang menentukan ulama sabah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafe Ya, gurunya Imam siapa? Nafe Makanya terus ulama nambahi kiro Atul Asroh, ditambahi Ja'far al qari dan Khalaf dan Hisam itu sebenarnya agak salah agak salah gini sebetulnya ya, yang kisah itu harusnya masuk yang salah sah tambahan bukan yang Ja'far karena kan gak fair Nafe saja yang muridnya termasuk apa masa gurunya termasuk salah sah Al-Mutamimah Lil asrof ya, terus saat mutamin. Kita kita sebagai orang yang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudah lah ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah itu nggak nggak sampai salah salah fatal. Sebelum ada Imam Nafe itu ada pernah ini meskipun cerita agak agak nggak valid tapi diakui benar ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, Ya Nabi Allah, seorang lagi. ya Nabi Allah. He wong sing diceritani Allah. Karena naba maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kaji Nabi guyu, guyu seneng. Terus anak Quraisyun jadi Nabi, aku itu wong kures, la yuhammis. Orang kures itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi baru, terus setelah itu ada Imam Nafek. Setelah periode sahabat, tabiin, tabi, tabiin ada orang bernama Nafe. Nafe itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma alun coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyerita nyeritakno siro ibadi ing pura pira kaula ingsun ani anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakfif Hamzah menjadi ya Sehingga beliau baca Ya ayuhan nabiyu Imam Nafai nggak mau, ini mahmusulam Sehingga dia baca tetap Ya ayuhan nabiyu Ada kan aku rakadung ditetir Melok kira Ahmad Syukur Aku melok Imam Nafai yakin Karena menurut saya lebih Nah, apa uh, Sorotnya lebih lurus, lebih urut andekan saya nggak tapi <laughs> takdir saya kan harus asim harus nabiun nggak nabiun tapi barokahnya Imam Nafi akhirnya kita tahu andekan tahu-tahu ada iya ini cara Pak Muhtar Busro mesti dikira nakis yai <laughs> karena naba yang buan atau atau haza yahzu huzuan padahal enggak dari haza yahzu huzan Nah ketika jadi husan ini Hamzah ditakhuf jadi wawu Huzuan Maka dikira asapa huzuan, husan huzuah Sama Kafa ayak fa'u kuf'an Tapi Imam Asim bacanya Kufuan itu kan aneh Lu ini mahmus kok digenti Wow Nah kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu mengapa loe sangel mikir ngono barang itu nah, <laughs> sementing wayu semaan wes ribet Nah kita kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan ini atau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing, pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu sakilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti Hamzah. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti Hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanji Nabi ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka, gak suka seperti itu. Sukanya yang asli ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafe itu termasuk marganya atau ikut ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun di harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alu waha mu'afata, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna umati latu tiku dalik. Kalau hanya pakai satu lugat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya Yuhan Nabiyu. Bisanya ya Yuhan Nabiyu. Ini biar calon rektor pusing. Karena kalau nganalisis sosial tuh gampang. Lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggawaannya kan gawe pola. mau pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. <laughs> ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya kiro atau nafe. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafe itu tidak mubetakir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwes jelas. He wong sing tok cerita songko Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sirup ibadi Berarti maksud kalau dimaknani pakai hitop, nabi nyeritakno siro ya nabi uhe wong sing tak dadekno nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya Mahmus Hamzah, Mahmus Slam Tapi orang Kures gak mau. Sehingga orang Kures, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafek, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakfif. Makanya banyak kiroah innama minu jadi apa? minu. nah jadi Imam Asim di Salano tidak bisa. Jadi cari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fiile wes tak hamzah, no mosok isim faile hamzah pisan <laughs> gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim faile di hamzah, no fiilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu minun Nah sorof itu ya ada sisi sisi agak agak ngawur. Ini Pak Tarum Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yuk minu iman. Coba kalau anda jadi fi'il mudorek. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amanah ala wasni afala ubdilat ala hamzatu saniyatu alifan mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara akmanan imanan asluhu ikmanan ala wazni ifalan ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergoli wuku iha ba'da kasrotin fasoro imanan coba kalau kamu jadi yuk yukminu cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim gak apa-apa syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini tapi syarat jadi wali lah itu. <laughs> Getar ini ya. Kalau syarat jadi wali itu harus. Malah terus ada kudu wayang barak. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. <laughs> itu itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. <laughs> Cocokan sama saya. Tapi itu tidak harus tidak harus tidak harus dibenarkan. Ya sudah ini cerita aja gitu. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom, itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco. Saya ahli Gus, gak apa-apa. Amanah dielal, yuk minu tidak. Imanan Bi'la lagi. mukminon tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Kures yang tidak Kures. Imam Asim tuh ngepek. Lu sama naro rasanya di kulon. Kulon nate sholat hajat khusus api protes Imam Asim. Tapi kesampaian kulon nanti ngipi. Mereka yo yo jenengan ku asli ku nuruti ilmu nopo nuruti riwayat tapi tak takoi. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di masar pertama ketemu saya itu protes itu. Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu, percaya riwayat. Karena beliau tuh beberapa kali ngebar ini saya beri contoh. Ya amana dielal, yuk minu tidak kan tetap hamzah imanan dielal mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yukti itaan bahwa mu'tin wadah kamu tan terus iti apa iti Imam Asim ngeper dua kali dia tahu orang kures pasti gak suka Hamzah maka bacanya iti orang Bani Tamim mesti sukanya Hamzah iti ah daripada ribet tak wajah penggindu <laughs> jadi makanya ini mau saya tanya jenengan itu wedi guru karena dia punya guru dua turunan Bani Kures sama Bani Tamim Akhirnya dia baca ya, fis samawati nih fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. No. <laughs> Tapi sebetulnya itu permainan sorop kelas tinggi. Saya meskipun sorop sekarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Somali ketika ngarang sorop, mantunya Basim Asari namanya Mbak Somali. Jadi dua hari sorop tuh Mak Somali sama Bali Maksum. Mbak Somali kemarin digocok sama temannya kan. Fa'ala ya fulu faalan contohnya Nasoro yang suruh nasron bareng faala ya filu faalan contohnya dua ribu ya ribu dorbe kang kok cepet temen bar nulung kok mentung kan <laughs> faala ya filu itu contohnya nulung bareng faala ya filu kok wes mentung jape bah maksum dunia kang <laughs> kok kecepetan maksudnya masuk bar nulung kok terus <laughs> karena kadang orang yang ditulung ya udah harus dipentung saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm. Juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, Juga barokatul ilm. Coba sekarang tak berdaya. Allahu yastahzi'u. Fi'ilnya dipakaikan Hamzah. Kiro'ah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar kiro'ah pasti masalahnya itu Hamzah. Nah, sekarang misalnya ada Hamzah, jajar Hamzah, pilihannya apa? Nah, mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, aha jamiyun, aha jam. Pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, bitah kikil Hamzaten, aha jamiyun. Lo cara wong naku ya seneng yang tak kikil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya aha jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer. normalnya diidhamkan. Ah, jamil. Jika sebetulnya bisa kira asapah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja tapi wes doku mau luhur koyo wow. sebetulnya biasa, tidak usah bangga biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid tanya, kan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahu itu memang nahu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsman, neliti itu terus akhirnya sudah gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Subah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Subah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Anawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya tiga yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya tiga. Benar. Di antaranya Mbah Marwan. Ya. Ini Terus dan murid radadi usaha saking ditulis <laughs> sembrono. Ya. ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya subah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim gak mungkin kan gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah berngaji, nggak ngaji sih tak tak. Mulai dulu ngaji Quran bang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sih tak mosok. Allah kalau khalaqakum min dhufin. Orang mau diwacana oh, Orang enggak takut nol. Putra falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Subah. Jari Hafiz, oh, Orang mau macam aku kufuan yakin kufuan. Pakai wawu. Oh, orang pas macana aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai takut nol. Imam Subah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam As, susi, ono sing nekat daripada nggak takut. Uh, eh, ya saya itu, Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jangan gimana jadi guru yang benar loh maksudnya itu iya gitu. Masyur terus beliau menjawab akro tu kaya syubah alama ani zirun bin Hubes an Abdillah bin Mas'ud Wa akro tu kaya hafaz alama akro alama akroani Abdurrahman As-Sulami alama akroahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirin bin Hubes yang terus terasim. Itu bacanya seperti itu, kufan atau kufuan bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufuan. Akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza. Coba yang mana nengennya itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorok sama Pak Tarom, haza zau huzan tetap pemosok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, Nah sekarang isal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Pemenangnya dua dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya bahwa sa'ilun wa kamas ulu. Kamu milih fi'il amar mana? Salah apa is'al? Salah apa is'al? Isal wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana 01. Coba 01 beda apa? Ndak jawab. Isal 02 Sal <laughs> eh, Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten Ada beberapa yang dia jelas baca Sal Sal Bani Israel Sal takok siro Bani Israel Ya sal kan Sal Bani Israel Sal takok siro Bani Israel. Tapi was alhum, was alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was alhum dibaca apa? Was alhum. Was Was'alil Korea. alil Korea. Jadi kita baca was al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal. Bani Israel, juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, saya ingin jalur alim. Itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat bojo ngamuk, tonggo ora percaya. <laughs> itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang Tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyur itu di dulu Jen ada orang wali dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami gak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul Terus ditanya, lo kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. <laughs> itu juga pilihan. Ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir istrinya judas itu juga cepat. <laughs> Terus ketiga itu jalur alim atau bisa saja alim itu jalur pertama tapi kan ya harus ngerti sorok nahu ilal saya sampai sekarang masih belajar ilal sampai sekarang ya gak kebayang kan sekarang tak teruskan lagi sa'ala yas'alu soalan fi'il amarnya milik is'al basal dipakai semua buktinya juz 2 langsung sal tapi di ada kalau ada wawu atau fa imam asim bacanya fas'al fas'al bani fas'al hum wasal hum tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum yang wasaluhum dibaca apa? Wasalhum wasalil korea dibaca wasalil korea. Nah itu akhirnya punya efek di sistem Rasul Utsmani. Rasul Utsmani meskipun kita ala keroati asim itu nulisnya tetap wawu Sin suratul ya'la. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu. Wawu sin suratul ya Berarti hanya tiga. Wawu sin lam. Enggak boleh dalam Rosem Usmani kamu nulis wawu alif sin alif ngadek mau diul hamzah baru Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal gelem gelem. Jadi kalau Ibnu Kasir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? Lima. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasul Utsmani itu harus ditulis tanpa alif, tanpa alif maudiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasul Utsmani biar kiroah lain punya pelu peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi. Wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. <laughs> madda ya mudu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umtut apa muda? Oh ini umtut ini. umtut coba ngaco yang umtut berapa? umtut apa muda? Muda apa umtut Ya keliru semua atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyur tuh. Wa fuqaha sumut wa munfisa kan dikaunihi bimut madir rofitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda Berarti pakai partai idgham, mayyar tadda. Tapi ada ayat wa mayyar tadid. Artinya Quran ya pernah pakai idgham, ya pernah pakai tidak idgham. Wa may Berarti idgham ada yang yusakik berhubung iltikau sakinan yusakikir rasul dan seterusnya berarti ya pernah Quran pakai apa fakul idgham yusakik pernah pakai itu kok yusaqi. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Itu kok Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita-kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud berkorongan, karena roh beda nih malah kadang yartada be mana maknane beda. <laughs> Padahal itu mau itu be fakul itu Jadi ilmu makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak tidak punya keinginan ngalim kanjinan nggak boleh alim dalam sesaat tidak Masa ngaji setengah jam alim nggak ada mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Gue dunia gue ibun walahun maksudnya dunia. Sama tidak usah tersinggung dunia gue ibun. Nanti Gus itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran tuh lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia lahaya hayatud dunia laibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafek, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu mengenakkan kita. Akhirnya kita tahu. Walam yakullahu kufwan ahad. makna hukufan ahad. Meskipun lafadnya pakai wawu. Karena kita tahu wawu itu hasil takfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah, nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah, pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Seorang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab domah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, saya tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakullahu kufuan. Tapi kalau bili ko irobihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah, apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. itu imro'an suratul alif. tu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar jutaan tonggo reso nyaur itu ya ya roro. mau bujuk ya loro, ra enak mau. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang nggak daftar wali karena nggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa Karena misalnya jadi wali, Syabla Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi padahal Sabtu Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para itu ada kan beliau oleh kasut piye tuh aku tirakat tenan disaingi <laughs> makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya karena tadi Gus masuk surga misalnya. Wan perjuangan saya luar biasa. Sinau Rosem Usmani, Sinau Kiro Aswab, semua oh, cuma Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Abdul Qadir ya tentu tidak kecewa maksudnya ya beliau orang soleh mesti tidak kecewa cuma yo ya, segitunya baiknya Allah cek segitunya akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua ya, ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah itu. ya saya mohon alumni alumni sini itu mempelajari juga terutama yang yang ahli lah supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca dua kali jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya panjang kok guru gitu jadi karena Imam Asim itu bias bias itu ya mau tidak mau karena i'ti Mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah. Normalnya diganti apa? Ya iti. Buktinya apa? Ata yuti ita anai wa ita izakat. Aslinya apa? Ita izakat. Jadi kok konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Wah Arab sendiri nggak konsisten. Dong. Makanya kalau Imam Muslim ditanya, kenapa jinan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten karena Bani Tamim baca Bil Hamzah orang Quraisy nggak suka Hamzah. Makanya masyur wa Quraisyun yuham apa lam Yuhamis, wa banu tamimin Yuhamis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka Hamzah, orang Quraisy gak suka. Hamzah. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu ya Nabi Allah Jadi Nabi guyu-guyu anak Quraisyun. Aku itu wong Quraisy. Jadi aku baca ya Nabi ya Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu. Terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiru asap pak. Orang yang membiasakan hamzah yang nggak bisa pakai iya. Yang biasa pakai iya takfif atau wawu takfif. Ya nggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya ini nggak acara kampus ini. Kiai itu takut. Saya itu sebenarnya paling nggak suka acara seminar tanya karena orang tanya itu dua. Satu orang yang nggak peduli, wes ngerti nak ilmu itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang F itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no, gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak pindaran pinter, tarani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini, ya, mungkin nanti ada satu dua aja maksimal dua. Tapi jangan tanya yang tiga jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu Gus Derbi. Ngono kok ditakon, sini sini santri ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel jelimet, mesti takonku. Es kalemku kok paham pokok ora Misalnya sama takok, Gus Kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti harus ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya, ya, ya, ya mahmus, cuma sekarang ditakuf jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini ini, ini bukan neror jenengan ndak supaya punya aturan itu Bukan bukan neror, neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan. Jadi <laughs> ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah menerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Bang Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada Ali sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Toro. Madda ya mudu maddan wa mamaddan fa wa madun wa daka mamdudun mudda. Terus ini lagi. Madda ya mudu umdud lah. Harus dua kali. Kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa dua kok kenapa harus milih satu? Iya kan? Di Quran fal yamdud kan? Harusnya kan bisa fal yamudda. Fal yamdud bisa babin ilas sama wa ingka anak kabur alaika eroduhum fa inistato tantab tagiana fakon filar terus itu fal yang tut bisa benar sama terus sumal yakto fal yang tut hal di mana kaituhu mayak itu yang disebutkan kan ada ayat fal yang tut itu jis berapa itu 17 atau berapa itu itu kan fal yang tut harusnya juga bisa fal yang muda yang masyur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha ada yusaqik ada mayar tadda ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah. Nahu halal tu halal tahu wafi jazmin wa hil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhaf yang posisinya jazm baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il mar itu boleh milih takhirun itu boleh milih boleh umtut boleh mudda boleh firro boleh ifrir paham ya berarti boleh mudda boleh umdun boleh falyar tadda boleh falyar tadid boleh mayar tadda boleh mayar tadid ya yes, saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh